Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, masih dalam pembahasan uh, Al-Mutlaq wal Muqayyad ya, pembahasan terakhir dari bab ini yaitu Al-Amalu bil Mutlaq ya, mengamalkan sesuatu yang mutlak atau dalil yang mutlak itu wajib kata beliau diamalkan secara kemutlakannya kecuali ada dalil yang mentakhidnya yang mengikatnya nah karena e, beramal dengan nusus Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wajib ya sesuai apa yang ditunjuki oleh dalil tersebut sampai ada dalil lain yang menyelisihinya nah kemudian beliau jelaskan tentang Eh, jika ada nas atau dalil yang mutlak dan dalil atau nas yang muqayyad. Ya, maka wajib untuk mentakyid dalil yang mutlak kalau hukumnya sama. Kalau tidak, maka masing-masing ya warada alaihi min atau takyidin masing-masing diamalkan sesuai dengan uh, dilalahnya. Nah, kemudian beliau berikan contoh uh, tentang tahrir rokobah dalam surah Al-Mujadilah dan surat An-Nisa uh, ayat 92 fatahrir rokobatin mu'minatin. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang telah berlalu. Nah. <coughs> Berikutnya kata uh, pengarang rahimahullah taala wa mithalu ma laysa hukmu fihi ma wahidan. Contoh ma laysa al-hukmu fihi ma wahidan. Contoh uh, ada dua nas dalil dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang satu bermakna mutlak, yang satu lagi muqayyad, ya. Akan tetapi tidak sama hukumnya, tidak sama hukumnya. Ya. Contohnya qauluhu ta'ala Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala was wasariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma dan seorang laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri faqata'u aydiyahuma maka potonglah tangan mereka berdua nah surah al-mujadilah ayat 34 ya diperintahkan untuk memotong tangan ya wa qawluhu fi ayatil wudu ya, demikian pula contohnya firman Allah dalam ayat tentang wudu dalam surah al-maidah ayat 6 surah al-maidah ayat 6 Allah berfirman, fangzilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Maka cucilah wajah-wajah kalian ini tentang wudu ya. Cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq sampai siku. Nah, baik. Kata beliau rahimahullah, "Fal hukmu mukhtalifun." Maka hukum dari dua nas ini berbeda. Fafil ula qat'un dalam dalil yang pertama atau nas yang pertama itu ada hukum kota memotong ya memotong tangan wafistaniyati fi ghuslun sedangkan hukum pada nas yang kedua ya surah al-maidah ayat 6 adalah ghuslun mencuci jadi ayat yang pertama adalah uh, tentang mem memotong tangan ayat yang kedua tentang mencuci ya fala tuqayyadul ula bithaniyati. Maka nas yang pertama atau ayat yang pertama dibacakan tadi Al-Maidah ayat 38 itu tidak ditakyid ya, tidak diikat dengan ayat yang kedua. Ya, nggak boleh kita katakan uh, dalam dalam surah Al-Maidah ayat 38 faqata'u aydiyahuma. Ya, maka potonglah tangan-tangan mereka. Ini mutlak. oh datang takyidnya, takyidnya surah Al-Maidah ayat 6 faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah tangan uh, wajah kalian dan tangan kalian ilal marafiq sampai siku. Kalau begitu, potong tangan sampai siku. Enggak boleh seperti itu, ya. Karena dibiarkan dengan apa? Dibiarkan dengan kemutlakannya, ya. Tidak ditakyid ayat yang pertama tidak ditakyid dengan ayat yang yang kedua. Baik. Bal tabaqa ala itlaqihi. Bahkan ayat itu ya tetap di atas kemutlakannya. Nah. Wa yakunul qat'u minal qu'i minal qu'i mafsal kaffi ya dan memotong tangan itu ya itu minal qu' dari pergelangan ya, pergelangan tangan mafsal mafsal kaf eh, apa namanya perbatasan atau pergelangan tangan nah wal ghuslu ilal marafiq nah, sedangkan mencuci ya, ini mencuci tangan dalam wudhu itu sampai sampai siku. Nah, masya Allah taala. Iya. Jadi kalau hukumnya berbeda, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, ya, dalil yang mutlak tidak dibawa kepada makna takyid. Ya, dalil yang mutlak tidak, di, tidak dibawa kepada makna takyid, tidak ditakyid, ya. Sama juga dalam hal ini, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Eh, disebutkan oleh beliau di sini seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, manjarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi barang siapa yang eh, menyeret pakaiannya khuyala karena sombong ya maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya <coughs> nah yakni eh, tentang orang yang mengisbalkan pakaiannya. Ini khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak mengapa. Nah, Wakauluhu dan firm, uh, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'baini al izari fa finnar. Segala sesuatu atau sesuatu yang di bawah mata kaki berupa sarung ya, yakni pakaian yang dipakai oleh seorang pria ya. Itu kalau melewati mata kaki finnar maka tempatnya ada dalam neraka. Ini ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, orang yang mengulurkan pakaiannya, orang yang menyeret pakaiannya itu diancam masuk ke dalam ke dalam neraka. Nah, perhatikan. Yang pertama quyida biqaunihi khuyala. Yang pertama ayat yang pertama tentang orang yang isbal itu ditakhid dengan kesombongan. Wasani yang kedua ya utliqa dimutlakkan falam minal ka'baini finnar. sesuatu yang melewati mata kaki fafinar maka tempatnya dalam neraka. Nah, walau min ghairi khuyala, walaupun tanpa ada kesombongan. Tapi perhatikan. Ya. Dalam kondisi yang seperti ini, nas yang mutlak itu tidak dibawa kepada makna muqayyad. Ya. Nas yang mutlak tidak dibawa kepada makna muqayyad. <coughs> Walaupun sebagian ulama memandang dibawa kepada makna muqayyad. Ya. Masya Allah Ta'ala. Mereka katakan, nahmilul mutlak al muqayyad. Kita bawa makna yang mutlak kepada makna al eh, muqayyad. Ya. Masya Allah Ta'ala. Perhatikan. Ya, dalam masalah e, isbal ini, isbal itu e, apa namanya pakaian yang melewati mata kaki khusus bagi laki-laki ya kalau perempuan tidak mengapa dibolehkan. Nah, bahkan ada dalil khusus yang menjelaskan hal tersebut. Ini mereka dianjurkan untuk melebihkan pakaiannya lebih dari mata kaki. Kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki itu pakaiannya entah itu celana, sarung, jubah atau yang semisal dengannya, ya, itu tidak boleh melewati mata kaki. Ya. Yang yang bilang nggak boleh itu bukan saya, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Eh, afwan dalam, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Sesuatu yang melewati mata kaki, yani berupa sarung, maka tempatnya dalam neraka. Jadi ada ancaman neraka, berarti itu dosa. Ya, dosa besar. Kalau ada satu perkara diancam dengan neraka, berarti berarti itu dosa besar. Ya, jadi laki-laki yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, melewati mata kaki, itu terancam dengan neraka. Ini mutlak. Ya, mutlak. Perhatikan. Ada hadis yang lain Ya, ada hadis yang lain seperti sabda Nabi SAW tau thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi. Barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong. Jadi ada ada ada ada ikatan yaitu kata sombong. Ya. Nah, kata sebagian para ulama mereka bilang seperti ini. Ya. Isbal itu nggak apa-apa. Yang penting tidak sombong. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menjelaskan, ya. Hadis yang mutlak tentang ancaman neraka itu dibawa kepada makna muqayyad, ditakyid, ya jadi ancaman itu berlaku kalau pelakunya sombong begitu. Dipahami ya sampai di sini? Ini menurut sebagian ulama. Ya, kata mereka kalau begitu orang yang menyeret pakaiannya alias isbal tapi bukan sombong, bukan karena sombong tidak mengapa kata mereka. Nah, masya Allah taala. Ya. Para ulama yang lainnya menjelaskan bahwasanya hadis yang mutlak ini tidak dibawa kepada makna mukoyat, Ya, tidak dibawa kepada makna mukoyat. Kenapa? Karena hukumnya berbeda. Ini tadi kita bahas tadi tentang uh, memotong tangan dan mencuci tangan, ya. Masya Allah taala. Karena orang yang menyeret pakaiannya karena sombong, ya, hukumannya apa? Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat ya disebut dalam hadis tersebut Allah tidak akan mensucikan dia walahu adzabun alim dan baginya azab yang sangat pedih nah sedangkan orang yang <coughs> menyeret pakaiannya ya jadi membiarkan pakaiannya e, melewati mata kaki ya hukumnya hanyalah ya finnar ancamannya dalam neraka ya maka dari dari dari e, hukum yang berbeda ini ya tidak boleh kita bawa makna mutlak kepada makna muqayyad ya kesimpulannya begini ada dua hadis satu hadis mutlak satu hadis muqayyad Hadis yang mutlak Nabi bersabda ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ini sekali lagi saya, saya tekankan ini khusus bagi laki-laki saja. Ya. Segala sesuatu yang melewati mata kaki maka apa hukumnya? Hukumnya dia berada dalam neraka. Itu ancamannya. Nah, hadis yang kedua, ya, ada takyid, ada takyid yang tidak berlaku mutlak, tapi ada takyidnya, ada batasannya. Apa batasannya? Nabi SAW bersabda, "Manjar rotau bahu khuyala." Barang siapa yang menyeret pakaiannya khuyala karena sombong, ya lam yanzurillahu ilaihi maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya bahkan disebutkan uh, lanjutannya wala yuzakihi walahu adzabun alim Allah tidak akan mensucikan dia Allah tidak melihatnya Allah tidak mensucikannya dan baginya azab yang sangat pedih perhatikan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya, kata para ulama yang mengatakan uh, isbal itu tetap dosa walaupun nggak sombong kata mereka ya karena hadis yang mutlak tentang isbal itu tidak boleh dibawa kepada makna muqayyad Kenapa? Karena hukumnya berbeda. Ya, hukumnya berbeda. Yang pertama hukumnya ancaman neraka, yang kedua hukumannya Allah tidak melihatnya, Allah tidak mensucikannya dan baginya azab yang sangat pedih. Nah, jadi inilah pendapat yang rajih yang eh, kami pilih wallahu taala alam. Ya, sebagian ulama berpendapat. Jadi dalam hal ini kita tidak mengingkari juga sebagian ulama yang berpendapat, oh enggak, orang yang isbal ya karena tidak sombong itu enggak apa-apa. Karena yang terancam itu hanyalah apa? Hanya orang yang sombong saja, ya, hanya orang yang sombong saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka membawa hadis yang mutlak kepada makna muqayyad. Nah, jadi kita perlu pahami sisi penelitian para ulama seperti itu. Nah, masya Allah taala. Baik. Para ulama yang mengatakan enggak, tetap orang yang isbal walaupun enggak sombong tetap apa? Tetap terancam neraka. Ya, dan itu teranggap termasuk dalam dosa besar. Karena disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Wa iyyaka minal isbala, fa innaha minal makhilah." Atau kama qala Nabi SAW. Hati-hatilah engkau dari isbal. Isbal itu menyeret pakaian melewati mata kaki. Itu pakai pakaian yang melewati mata kaki. Itu isbal namanya. Khusus bagi apa? Laki-laki. Kalau bahasa kita di sekarang ini ya celana cingkrang, ya. Celana laki-laki di atas mata kaki disebut cingkrang. Itu itu tuntunan Nabi sebenarnya. Nah, tapi orang-orang yang bodoh tidak paham tentang agamanya, dia dia olok-olok kebanjiran, eh, macam-macam dia olok-olok ya. Sama seperti orang yang pakai cadar, itu kan ajaran-ajaran dalam Islam, ya. Mereka olok ninja, olok hantu, macam-macam. Nah, ala kulihal. Ya, sama seperti jenggot juga. Itu kan ajaran Nabi, tuntunan Nabi SAW. Ya, orang-orang yang bodoh tentang agamanya atau orang yang tidak mengerti tentang agamanya, dia olok-olok oh jenggot orang yang berjenggot itu tuh macam kambing dan segala macamnya. Subhanallah. Nah, baik. Para ulama yang mengatakan isbal itu tetap haram, ya, isbal tetap haram karena ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi bersabda wa iyyaka minal wa iyyaka minal isbala fa in wa, wa kawal isbalah isbala fa innaha minal makhil. Hati-hatilah engkau dari isbal, ya, karena sesungguhnya isbal itu bagian dari kesombongan. Artinya apa? <coughs> Sekedar isbal saja itu sudah dianggap sombong. Sekedar isbal nggak boleh. Tak boleh kita katakan, oh saya kan isbal karena nggak sombong. Justru, kata Nabi SAW, orang yang isbal itu itulah kesombongan. Nah, atau sebagian e, mereka menyebutkan tentang hadis Abu Bakrah, ya, tentang hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah ya waktu e, Abu Bakrah waktu itu e, apa namanya pakaiannya melewati mata kaki, melewati mata kaki. Ya, atau e, hadis Abu Bakar ya, hadis Abu Bakar. Nah, mereka mengatakan itu Abu Bakar pun isbal. Ya, ini dibantah oleh para ulama yang tetap mengatakan isbal itu adalah dosa besar, ya haram hukumnya, ya karena e, kata mereka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu dapat rekomendasi langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis tentang isbalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Innaka lasta mimman yasna'u dzalika khuyala." Ya, karena engkau wahai Abu Bakar tidak melakukan hal tersebut karena karena sombong. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dapat rekomendasi langsung dibela langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang-orang belakangan, ya seperti kita di zaman sekarang kita nggak dapat rekomendasi atau kita atau kita tidak dapatkan pembelaan dari Nabi Shallallahu SAW. Ya, kalau Abu, Abu Bakar itu khusus. Nah, itu khusus karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, itu tidak melakukannya karena sombong. Ya, tidak melakukannya karena karena sombong. Jadi eh, ini bantahan para ulama yang yang membantah ulama yang lainnya. Ini yani ulama yang mengatakan isbal itu tetap haram, ya, mereka membantah dengan bantahan seperti ini terhadap para ulama yang menggunakan hadis Abu Bakar sebagai legitimasi untuk membolehkan isbal. Nah, jadi eh, hal seperti ini, perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu biasa terjadi eh, di kalangan mereka, apalagi hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi eh, kesimpulannya isbal itu hukumnya haram. Isbal hukumnya haram menurut pendapat para ulama yang mengharamkannya. Nah, dalilnya jelas telah kita sebutkan tadi Nabi SAW bersabda maas fala minal ka'baini minal idari fafinnar sesuatu yang melewati mata kaki berupa sarung ya masuk dalamnya baju jubah atau celana itu tempatnya dalam neraka artinya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala diancam oleh Nabi SAW masuk neraka dan para ulama menyebutkan kalau ada satu perkara dosa atau perbuatan yang diancam dengan neraka, menunjukkan perbuatan itu adalah dosa dosa besar. Nah, Allah taala alam ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Fa Allah taala kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya tentang al-mujmal wal mubayyan. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini amin ya rabbal alamin wallahu taala alam wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh